نافعا ونعوذ بك من علم لا ينفع اللهم ارزقنا الصدق والإخلاص في القول والعمل اللهم ارزقنا ليلة القدر اللهم يسر لنا الأعمال الصالحة في شهر رمضان وفي غيرها من الشهور حتى نلقاك اللهم آمين يا الله kami mohon kepadamu ilmu yang bermanfaat Kami berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat. Ya Allah, jadikanlah kami ikhlas dan jujur dalam ucapan dan perbuatan. Ya Allah, berilah kami rezeki berupa Lailatul Qadar. Dan berilah kami kemudahan untuk amal soleh pada bulan Ramadan dan bulan-bulan yang lainnya. Sampai kami berjumpa denganmu. Allahumma amin. Para pendengar setia Radio Dakwah Islamia dimanapun Anda berada. Allah mencintai Anda. Allah meridhai Anda. Allah mencurahkan kasih sayangnya kepada Anda semuanya. Anda semua adalah orang-orang yang mendapatkan rahmat kasih sayang Allah. Mendapatkan maghfirah ampunan Allah. Dan Anda semuanya insya Allah dibebaskan dari api neraka. Allahumma amin. Insya Allah pembicaraan kita pada sore hari ini tentang Lailatul Qadar dan Iktikaf. Pertama-tama tentang Lailatul Qadar. Lailatul Qadar adalah malam yang sangat agung, yang penuh dengan kemuliaan. Yang Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan satu surat secara khusus membahas malam ini yaitu di dalam surat Al-Qadar ayat nomor 1 sampai 5. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi idzni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Surat yang pendek tapi sangat agung tentang Lailatul Qadar, malam yang penuh dengan kemuliaan. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan bahwa malam Lailatul Qadar itu lebih baik dari seribu bulan. Pada malam itu para malaikat turun ke bumi, demikian juga malaikat Jibril alaihissalam, ar-ruh, ruhul amin, turun ke bumi juga untuk eh, menyelesaikan perkara-perkara yang penuh dengan kebijaksanaan dengan izin Allah. Dan malam itu malam yang penuh dengan kesejahteraan sampai terbit fajar. Jadi mulai maghrib sampai subuh itu malam Lailatul Qadar. Kemudian juga para ulama mengatakan bahwa pada malam Lailatul Qadar ini pula dituliskan takdir untuk jangka waktu satu tahun. Ini merupakan perincian takdir yang sebelumnya ketika janin di perut ibu 120 hari dan takdir azali yang telah dituliskan oleh Allah Subhanahu wa taala 50 ribu tahun sebelum menciptakan langit dan bumi. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Ad-Dukhan ayat nomor uh, eh, 3 sampai 5 di sana Allah mengatakan fiha yufraku kullu amrin hakim. Pada malam Lailatul Qadar yang penuh dengan barokah itu, Allah memutuskan perkara yang penuh dengan kebijaksanaan untuk jangka waktu satu tahun. Kapan Lailatul Qadar itu terjadi? Lailatul Qadar terjadinya pada bulan Ramadan, terutama pada 10 hari terakhir, dan terutama lagi adalah pada malam-malam yang ganjil. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Taharrau wa fi riwayah iltamisu lailatal qadri fil witri min al-ashril awakhir min Ramadan." Carilah Lailatul Qadar itu pada malam-malam ganjil dari 10 hari terakhir dari bulan Ramadan. Karena itu kita dianjurkan pada 10 hari terakhir ini memaksimalkan ibadah kita. Maksimal jadi Ramadan ini tambah akhir, tambah semangat. Tambah akhir, tambah semangat. Dan puncaknya adalah 10 hari terakhir. Lailatul Qadar. E, malam-malam ganjil yang selama ini kita kenal adalah malam 21, malam 23, malam 25, malam 27, dan malam 29. Itu benar sekali. Namun demikian ada sebagian ulama yang mengatakan juga ada ganjil dari belakang dan mereka memahami dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan e, fi tasi'atin tabqa fi sabi'atin tabqa fi khamisatin tabqa fi thalithatin tabqa ya Carilah Lailatul Qadar itu pada 9 malam yang tersisa, 7 malam yang tersisa, 5 malam yang tersisa, 3 malam yang tersisa. Yang mana para ulama memahami hadis ini berarti menghitungnya dari dari, dari akhir. Misalnya Ramadan itu 30 hari, maka 9 hari yang tersisa itu ketemunya nanti adalah malam 22. 9 7 hari yang tersisa itu adalah malam 24. 5, 5 hari yang tersisa itu adalah malam 26 dan seterusnya. Pada intinya 10 hari terakhir itu semuanya ganjil. Ganjil dari depan dan ganjil dari belakang. Karena itu mari kita tingkatkan amal ibadah kita pada 10 hari terakhir ini dengan harapan kita mendapatkan malam Lailatul Qadar. Terus bagaimana cara menghidupkan uh, malam Lailatul Qadar? Bagaimana cara mencari malam Lailatul Qadar? Uh, doanya apa? Alhamdulillah semuanya telah dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda di dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, Man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Orang yang melakukan qiyam yaitu salat pada malam Lailatul Qadar dengan penuh keimanan, dengan pengharapan, maka Allah mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Jadi di antara amalan Lailatul Qadar ini adalah salat, salat. Karena itu alhamdulillah eh, kaum muslimin kalau sudah 10 hari terakhir itu eh, banyak sholat pada waktu malam. Di samping sholat tarawih yang dilakukan setelah isya itu malam sholat lagi. Dan termasuk di Masjid An-Nur itu juga mengadakan eh, mulai dari malam 21 ya, mulai dari hari Sabtu malam, malam Ahad insya Allah diadakan sholat malam mulai jam 1 sampai sekitar jam 3. Alhamdulillah Malam Lailatul Qadar diisi dengan sholat. mulai Lailatul Qadar. Yang mana kalau kita melakukannya dengan penuh keimanan, ini adalah uh, syariat Allah. Dengan pengharapan, mengharapkan pahalanya dari Allah. Allah akan mengampuni dosa-dosa kita yang lalu. Alhamdulillah. Dan semoga kita masuk di dalamnya, dosa-dosa kita diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Karena amalan sholat ini adalah amalan yang lengkap. Ada bacaan Qur'annya, ada sholawatnya, ada syahadatnya, ada tasbih, tahlil, tahmid, takbir. Ada gerakan-gerakan, ada ruku, ada sujud, ada semuanya, ada doa lengkap. Sholat itu adalah ibadah yang paling lengkap. Ibadah berupa ucapan, ibadah berupa perbuatan, dan ibadah juga berupa uh, keyakinan hati, kekhusyuan, dan semisalnya. Kemudian juga doa apa yang diucapkan kalau kita bertemu dengan Lailatul Qadar. Yang jelas doanya ya banyak. Dianjurkan kita banyak-banyak berdoa. Jangan jangan pelit-pelit dalam berdoa. Mintalah kepada Allah, mintalah kepada Allah sebanyak-banyaknya. Terutama ada satu doa yang singkat namun padat. Yang diriwayatkan oleh At-Tirmidhi, Ibnu Bajah, dan yang lainnya dengan sanad yang sahih. Ketika itu Ibunda Aisyah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ara'aita in 'alimtu ayya lailatin lailatul qadar ma aqulu fiha?" Ya Rasulullah, eh, kalau sekiranya saya eh, bertemu dengan Lailatul Qadar, apa doa yang saya ucapkan ya Rasulullah? Beliau menjawab, "Qala quli Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni." Ucapkan olehmu, Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pemaaf, Engkau suka memaafkan. Maafkan hamba ya Allah, maafkan hamba. Subhanallah. Ini doa yang merupakan mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau oleh Allah diberi mukjizat berupa jawamiul kalim, kata-kata yang singkat namun padat. Eh, di sini beliau menyarankan kepada kita agar meminta maaf pada Allah, minta ampun kepada Allah. Apa faedahnya doa ini? Ternyata doa ini mengandung rahasia. Rahasianya adalah yang membuat dunia ini kacau, yang membuat urusan kita kacau, yang membuat semuanya kacau adalah dosa-dosa kita. Dosa-dosa kita. Karena itu kita dianjurkan meminta maaf pada waktu-waktu yang mustajab seperti ini. Dengan harapan kita dimaafkan oleh Allah. Dosa kita, kesalahan kita diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kalau dosa kita, kesalahan kita dimaafkan, diampuni oleh Allah, berarti Alhamdulillah semuanya menjadi lancar lagi, semuanya menjadi baik, semuanya menjadi barokah, menjadi barokah. Itu rahasianya. Karena yang membuat nikmat kita dicabut oleh Allah dosa. Yang membuat bencana turun dosa. Yang membuat bala itu datang dosa. Yang membuat doa kita tidak dikabulkan dosa. Dosa, dosa, dan dosa. Rumah tangga tidak harmonis gara-gara dosa. Rezeki mampet gara-gara dosa. Karena itu Lailatul Qadar banyak istighfar. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, Engkau adalah Maha Pemaaf. Engkau suka memaafkan, maafkan hamba ya Allah. Yang banyak doa, banyak doa, doa kebaikan dunia, kebaikan akhirat doa untuk diri sendiri, untuk keluarga, untuk kedua orang tua, untuk teman, untuk semuanya didoakan. Yang banyak berdoa. Kemudian juga pada malam ini pula kita dianjurkan memperbanyak ibadah sebagaimana Ibunda Aisyah menceritakan tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-'ashr shatta mi'zarah wa ahya laylah wa ayqadha ahlah وعنها رضي الله تعالى عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد في غيرها Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata Ibunda Aisyah kalau sudah Lailatul Qadar sudah 10 hari terakhir Ramadan beliau banyak-banyak beribadah, banyak beribadah. Beliau mengencangkan kainnya banyak ibadah, Sebagian ahli hadis mensyarah ini katanya uh, tidak hubungan suami istri karena beliau sibuk dengan beribadah, menghidupkan malamnya dan membangunkan keluarganya. Dan beliau benar-benar beribadah maksimal yang hal itu tidak pernah beliau lakukan pada malam-malam yang lainnya. Jadi diperbanyak beribadah, ya, ya doa, ya istighfar, ya salat, membaca Al-Qur'an dan yang lain-lainnya terutama juga uh, adalah uh, amalan hati. Ini sangat penting para pendengar setia Radio Dakwah Islamia amalan hati. Amalan hati ini tidak kalah pentingnya dengan amalan badan. Uh, amalan hati ini justru yang prinsip kita bersihkan hati kita dari uh, ketergantungan kepada selain Allah, dari niat-niat untuk selain Allah, dari riak dari sum'ah, dari ujub, dari sombong dari hasut, dari dengki. Kita bersihkan hati kita. Karena jangan sampai kita sholat tahajud, sholat malam, sementara hati kita penuh dengan kotoran-kotoran. Hati dibersihkan. Ada orang yang sholat tapi dia dimurkai oleh Allah. Karena yang sholat hanya badannya saja. Hatinya jelek, hatinya kotor. Ada orang yang tidur nggak sholat tapi diridhoi oleh Allah. Karena dia tidur hatinya bersih. Artinya tidak ada kebencian kepada orang, tidak ada hasad, tidak ada tidak ada iri dengki, tidak ada sombong, tidak ada ujub. Semuanya dia lakukan karena Allah. Seandainya pun benci-bencinya karena Allah dan yang lainnya. Alangkah baiknya pula kalau orang sholat tahajud, sholat malam, puasa, dan kemudian juga hatinya bersih, hatinya baik. Masya Allah. Jadi amalan hati tidak kalah pentingnya amalan hati. Kemudian yang penting juga kita harus juga waspada dari tipu daya setan. Karena ada kalanya setan itu e, mendorong-dorong kita untuk menambah-nambah ibadah. Tambah, tambah, tambah. Yang mana nanti akhirnya adalah seseorang itu bosan. Seorang itu bosan. Seorang jenuh. Ya, ini sering terjadi. Ketika 10 hari terakhir dia ibadah maksimal, maksimal, maksimal. Setelah itu dia jenuh, dia bosan. Lalu dia tinggalkan ibadah, enggak ibadah lagi. Kita harus waspada dan kita harus hati-hati Masing-masing orang tahu tentang kemampuan dirinya. Yang penting kita juga harus mempelajari pintu-pintu masuknya setan. Kemudian Lailatul Qadar itu tandanya apa? Alhamdulillah ada tanda-tanda yang telah dijelaskan oleh Rasulullah SAW, tanda-tanda yang berupa fenomena alam, fenomena alam, di antaranya sebagaimana di dalam riwayat Imam Muslim rahimahullah taala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda sabihata lailatul qadr tatlu'u syamsu la syu'a'a laha ka'annaha tastun hatta tartafi' Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan uh, pagi hari pagi harinya pagi hari malam Lailatul Qadar itu matahari terbit tidak menyilaukan seperti bejana hingga meninggi jadi kalau seandainya nanti malam adalah Lailatul Qadar, itu besok pagi itu matahari terbit itu tidak menyilaukan. Tidak menyilaukan. Uh, sampai agak meninggi ya. ya. Jadi ketika terbit seperti tos, seperti tos tun, seperti talam. Sampai agak meninggi. Kemudian di dalam riwayat yang lainnya diriwayatkan oleh Abu Dawud atau Yalisi dan yang lain-lain dengan sanad yang hasan. Rasulullah SAW bersabda, Lailatul Qadri, Lailatun Samhatun Talikotun. لا حارة ولا باردة تصبح الشمس صبيحتها ضعيفة حمراء kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Uh, malam Lailatul Qadar itu adalah malam yang indah, malam yang cerah, tidak panas dan tidak juga dingin. Dan keesokan harinya sinar matahari melemah ke merah-merahan. Jadi malam itu adalah malam yang ideal, malam yang enak, yang nyaman. Pokoknya hati ini tenang, damai, dan keesokan harinya matahari terbit tidak mengeluarkan sinar, melemah kemerah-merahan sampai agak meninggi. Itu diantara eh, tanda fenomena alam dalam hadis sahih. Karena banyak juga riwayat-riwayat yang enggak benar, yang enggak sahih. Namun ada pula tanda yang pasti. Tanda yang pasti dalam diri kita. Apa itu tandanya? Orang yang mendapatkan Lailatul Qadar itu setelah selesai Idul Fitri nanti dia akan menjadi orang yang tambah baik, tambah baik, dan tambah baik. Tambah cinta Allah, cinta Rasulullah SAW, cinta kampung akhirat. Dia mudah berbuat ketaatan dan dia tidak suka dengan kemaksiatan. Itu tanda yang pasti. Sementara kalau orang setelah Ramadan dia justru tambah jauh dari Allah, malas berbuat taat, suka berbuat maksiat, dikhawatirkan dia tidak mendapatkan Lailatul Qadar karena dia tidak sungguh-sungguh pada bulan Ramadan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hal jazaa'ul ihsani illa al-ihsan." Tiadalah balasan kebaikan melainkan juga kebaikan. Kalau orang itu berbuat baik, oleh Allah diberi balasan kebaikan yang setelahnya. Jadi orang kalau berbuat baik satu, itu oleh Allah diberi bonus kebaikan yang kedua, kebaikan yang ketiga, dan seterusnya. Baik, baik, dan baik. <clears throat> Sebaliknya orang yang berbuat jahat itu nggak bisa satu. Wajaza'u sayyi'atin sayyi'atun mitluha. Balasan keburukan adalah keburukan yang sepertinya. Orang kalau berbuat buruk satu itu nanti ada keburukan yang kedua, keburukan yang ketiga, dan seterusnya. Itulah sekilas tentang Lailatul Qadar Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk mendapatnya dan menggapainya. Allahumma amin. Mungkin ada yang tanya, uh, Ustadz kan uh, dunia ini kan berputar. Indonesia misalnya malam, kan di Amerika sana siang. Terus bagaimana Lailatul Qadarnya? Kan berarti Lailatul Qadar itu terus-menerus berputar di seluruh dunia dan macam-macam pertanyaannya ya. Jawabannya gampang saja, sederhana saja. Yang penting pokoknya 10 hari terakhir Ramadan Anda yang banyak ibadah. Ibadah badan, ibadah hati, ibadah semuanya. Yang baik hubungannya dengan Allah. Yang baik hubungannya dengan manusia, dengan sesama, dengan semuanya. Anda insya Allah mendapatkan Lailatul Qadar. Anda tinggal di mana saja. Mau di Timur Tengah, mau di Mekah, di Madinah, mau di Asia. Asia Tenggara, mau di Eropa, mau di Amerika, di Inggris. Mau di Australia, mau di mana saja anda mendapatkan Lailatul Qadar. Itu aja sederhana, jadi gampang. Jadi Anda di mana saja, yang penting pokoknya 10 hari terakhir, ibadahnya ditingkatkan, hatinya dibersihkan, ya hubungan dengan Allah baik, dengan sesama baik, insya Allah dapat. Jangan sampai kita nanti bahas, bahas, bahas, bahas, bahas, malah nggak ibadah. Itu keliru besar. Jadi sederhana saja. Kemudian sekarang kita berbicara tentang iktikaf. Iktikaf itu berdiam diri di masjid untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tujuan utama dari itikaf ini adalah menata hati. Menata hati. Hati kita sudah bercerai-berai, hati kita sudah terpecah-pecah selama 11 bulan. Hati kita terpecah-pecah, bercerai-berai ke sana kemari. Kita sibuk dengan dunia, dengan materi, dengan hawa nafsu, dengan semuanya. Maka iktikaf ini tujuannya adalah menata hati. Mengumpulkan hati kita untuk menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. Berkholwat, berdua-duaan dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Kita putuskan dengan kesibukan-kesibukan duniawi, kesibukan dengan makhluk. Kita menyibukkan diri kita dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Menata hati kita merenung, merenung, memikirkan, bertafakur apa uh, yang telah saya lakukan selama ini. Betapa banyak dosa saya. Bekal saya menuju Allah nanti itu apa? Ke depan saya harus lebih banyak berbuat baik. Saya harus bisa menggapai ridhonya Allah. Saya harus bisa menggapai cintanya Allah. Ke depan saya harus lebih dekat dengan Allah. Terus merenung, tafakur ketika itikaf. Kemudian juga iktikaf ini supaya kita latihan mendapatkan kedamaian bersama Allah. Kita merasa damai dengan Allah. Kalau selama ini kita merasa damai kalau kumpul manusia, kita kurang senang kalau berdua-duaan dengan Allah. Iktikaf kita latihan damai dengan Allah, tenang dengan Allah. Kita merasa anis dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan iktikaf ini juga merupakan latihan di alam kubur nanti. Ketika di kuburan nanti kita sendirian, Eh, etikaf juga sendirian, kita putus dengan makhluk, kita dengan Allah saja. <clears throat> Jadi ini latihan di alam kubur. Kalau ketika itikaf itu kita merasa tenang, damai bersama Allah. Insya Allah di alam kubur pun kita juga akan tenang, damai bersama Allah. Kalau ketika itikaf kita nggak tenang, kita maunya itu keluar, keluar, keluar, berpikiran duniawi, materi saja terus. Dikhawatirkan kita di kuburan juga seperti itu, kita nggak tenang. Jadi itikaf ini kita melakukan ibadah-ibadah, ketaatan-ketaatan untuk mendapat ridho Allah dan supaya mendapatkan Lailatul Qadar, mendapat Lailatul Qadar. Dianjurkan ketika itikaf banyak berzikir, baca Al-Qur'an, sholat, ibadah dan tidak berbicara hal yang enggak ada faedahnya, meninggalkan pembicaraan duniawi enggak ada pentingnya ditinggalkan. Kecuali kalau ada bicara seperlunya yang mubah enggak apa-apa, seperlunya saja. Seperti Rasulullah SAW ketika itikaf di Masjid Nabawi, istrinya yang bernama Sofia Ummul Mukminin radhiyallahu taala datang ada perlu, lalu ngobrol dengan Rasulullah. Kemudian oleh Rasulullah diantarkan pulang. Ya, ada perlunya tidak apa-apa. Kalau nggak ada perlunya jangan. Jangan sampai nanti itikaf di masjid malah ngobrol-ngobrol, cerita sana sini. Ya nanti percuma, nanti tujuan itikaf nggak tercapai. Jadi benar-benar ini menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. Menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. Dan itikaf ini sebenarnya dilakukan kapan saja boleh. Bulan Ramadan boleh, di luar Ramadan juga boleh. Karena disebutkan di dalam Bukhari Muslim bahwa Rasulullah SAW pernah itikaf 10 hari terakhir bulan Syawal. 10 hari terakhir bulan Syawal. Jadi di luar Ramadan juga boleh. Kemudian itikaf ini walaupun sebentar boleh. Sebentar satu jam, dua jam, semalam juga boleh. Karena sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu taala pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau itu eh, pernah bernazar untuk itikaf eh, semalam di Masjidil Haram. Lalu kata Rasulullah sallallahu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Aufi binadari, kamu laksanakan nadarmu itu." Lalu beliau pun itikaf satu malam. Jadi boleh ya. Jadi itikaf di luar Ramadan boleh, bulan Ramadan boleh, Eh, sebentar juga boleh, satu jam, dua jam boleh, semalam juga boleh, semalam juga boleh. Tapi tentu saja yang paling utama adalah pada bulan Ramadan, terutama lagi pada 10 hari terakhir bulan Ramadan. Itu paling afdal iktikaf. Sebagaimana hal ini dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'taqifu fi kulli Ramadan 10 ayyam. Falamma kana al-'amu alladhi qubida fihi i'takafa 20 yawman. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu i'tikaf uh, setiap Ramadan pada 10 hari, 10 hari terakhir. Dan pada tahun tahun terakhir, tahun wafat beliau, beliau itikaf selama 20 hari. Itikaf, ya membersihkan hati, penting. Kalau zaman dulu sebelum Islam datang itu biasanya orang itu kan apa bermeditasi ya di gua-gua, di gunung-gunung atau di hutan-hutan atau di pinggir pantai itu kan zaman dulu sebelum Islam datang. Nah setelah Islam datang diganti, diganti di masjid iktikaf. Itu seperti itu membersihkan diri, merenung bagaimana saya bisa eh, merubah umat ini menjadi lebih baik lagi keadaannya. Dan kalau seseorang itu niatnya iktikaf, niatnya iktikaf 10 hari terakhir, nah, itu yang paling afdal ya. Niatnya 10 hari berarti nggak boleh keluar dari masjid 10 hari itu. Nanti akan dijelaskan ya tentang orang-orang yang keluar dari masjid ya ketika itikaf. Itu kalau niatnya 10 hari. Dan kalau ada orang yang niatnya 10 hari di masjid penuh, maka dia itu mulai masuknya hari ke-20 Ramadan. Hari ke-20 berarti uh, besok ya, hari Sabtu. Itu mas masuknya sore ya, setelah sholat asar masuk. Tapi belum dihitung itikaf. Dan itikafnya dihitung ketika matahari terbenam. Nah, itu mulainya itikaf. Karena itulah malam yang pertama yaitu malam ke-21 Ramadan. Itu itikaf. Sampai kapan? Pendapat yang roje sampai akhir Ramadan. Jadi hari terakhir Ramadan eh, setelah sholat subuh sudah selesai itikafnya. Karena malam-malam Ramadan sudah habis. Sebagian ulama mengatakan sampai berbuka dulu malam Idul Fitri. Sebagian mengatakan sampai sholat Idul Fitri. Dan banyak pendapat ya. Pendapat yang kuat sampai hari terakhir Ramadan. Jadi misalnya Ramadan tahun ini misalnya ada 30 hari misalnya ya. Berarti sampai tanggal 30 Ramadan setelah sholat subuh, itikafnya sudah selesai, sudah pulang ke rumahnya masing-masing. Karena malamnya sudah habis, Lailatul Qadar sudah nggak mungkin ada lagi. Seperti itu. Itu tentang itikaf ya, waktunya kalau mau 10 hari, 10 hari ya, bayangkan. 10 hari di masjid beribadah, betapa bersih hati itu hati itu akan bersih, bersinar, berkilau hatinya. Luar biasa. Tapi itikafnya benar, itikafnya benar. Tentu saja kalau itikaf yang benar itu ya makannya jangan banyak-banyak. Kalau buka jangan banyak-banyak. Kalau sahur jangan banyak-banyak. Kalau setelah terawih jangan banyak-banyak. Karena ketika itikaf nanti banyak orang ngirimi makanan, nanti mau makan terus, mak buka makannya banyak. Setelah terawih banyak orang mikirin makanan, makan lagi banyak. Sahur banyak orang ngirim makanan, makan lagi bawa ya nanti ya nanti tujuannya tidak tercapai. Karena orang kalau banyak makan nanti pikirannya tumpul, ibadah mualas, ngantuk, maunya tidur saja. Orang kalau banyak makan itu banyak minum, nanti banyak tidur, akibatnya dia banyak rugi. Ya tentu saja kalau kita ingin hasil yang baik, ya makannya dikurangi, tidur pun dikurangi, tidur tidak apa-apa. Jangan sampai nanti malam nggak tidur ya, nanti sakit. Tidur tidak apa-apa, setelah taraweh tidur dulu. Ini jam 9 tidur, jam 12 bangun, atau jam 10 tidur, jam 12 bangun, tidak apa-apa. Nanti setelah subuh, dikira matahari terbit ya, kemudian tidur setelah sholat dua rakaat tidur lagi tidak apa-apa, istirahat. <clears throat> Yang penting uh, kondisi fisik juga dijaga, karena badan kita juga punya hak untuk istirahat, untuk santai. <clears throat> Dan iktikaf ini harus dilakukan di masjid, di rumah tidak bisa di masjid ya, masjid, musola, langgar, surau semuanya itu sama. Yang penting pokoknya untuk sholat lima waktu, hanya saja kalau orang itikafnya itu sepuluh hari, maka di masjid yang ada sholat Jumatnya. Semua masjid ya, semua masjid. Allah berfirman di dalam surat Al-Baqarah 187, "Wala tubashiruhunna wa antum 'akifuna fil masajid." Dan janganlah kamu campuri istri-istrimu itu sedang kamu beriktikaf di mas di dalam masjid, masjid. Ini para ulama mengatakan umum al-masjid, umum semua masjid, umum semua masjid ini. Memang ada hadis yang menyatakan yang berbunyi la i'tikafa illa fil masajid tsalata. Tidak ada iktikaf kecuali di tiga masjid, yaitu Masjidil Haram di Mekah, Masjid Nabawi di Madinah, Masjidil Aqsa di Palestina. Namun ini bukan berarti nggak boleh di masjid lain. Para ulama mengatakan la'tikafa ay la'tikafa afdal wa akmal. Maksudnya begitu. Tidak ada iktikaf yang lebih sempurna, yang lebih afdal kecuali di tiga masjid tersebut. Memang betul. Itu yang paling afdal. Yang pertama adalah Masjidil Haram di Mekah, yang kedua Masjid Nabawi di Madinah, yang ketiga Masjidil Aqsa di Palestina. Eh, ya ada tiga masjid. Kenapa? Karena itu adalah masjidnya para nabi, masjidnya nabi semuanya itu. Eh, orang-orang mengatakan yang keempat di Masjid An-Nur Jagalan, yaitu tidak benar ya. Masjid An-Nur dengan masjid yang lainnya itu sama saja. Semua masjid itu sama, yang beda cuma tiga masjid itu saja. Ya, jadi di masjid yang lainnya juga boleh umum Nah, tentu saja kalau niatnya 10 hari itu di masjid yang ada sholat Jumatnya sehingga dia tidak perlu keluar untuk melakukan sholat Jumat. Bagaimana dengan wanita? Apakah boleh itikaf? Oh boleh, wanita juga hamba Allah, sama. An-nisa ikut rijal. Perempuan itu adalah saudara kandung laki-laki. Ya, juga disyariatkan itikaf sebagaimana Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha memberitahukan tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang itikaf 10 hari terakhir Ramadan. Kemudian juga istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga itikaf, juga itikaf istri beliau. Itikaf di masjid Ibunda Aisyah itikaf dan semuanya juga itikaf. Ya. Karena Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya'takiful al-'ashr al-awakhir min Ramadan hatta tawaffahu Allah Tsumma atakafa azwajuhu min ba'dihi. Jadi istri-istri beliau itikaf sepeninggal beliau, tidak apa-apa. Hanya saja uh, wanita atau perempuan kalau mau itikaf itu ada syaratnya. Syaratnya kalau dia adalah seorang istri, izin dulu kepada suaminya. Izin, wahai suamiku, saya mau itikaf di masjid 10 hari misalnya, tidak apa-apa, izin. Kalau suaminya mengizinkan tidak apa-apa. Kemudian syaratnya pula aman dari fitnah ya, tidak khawatir terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, aman dari fitnah karena mungkin e, keluar malam, nginep di masjid ya, diperhatikan keamanannya. Kemudian syaratnya pula tidak terjadi kholwah, tidak terjadi kholwah berdua-duaan dengan laki-laki. <clears throat> nggak boleh nanti masjidnya itu kosong cuma dia sendiri dengan laki-laki gitu nggak boleh ya. Jadi itu syarat-syaratnya. Iktikaf, masya Allah membersihkan diri, membersihkan hati. Kemudian kalau seseorang itu niatnya 10 hari, dia sudah niat 10 hari di masjid terus nggak pulang sama sekali. Bagaimana kalau dia keluar? Eh, para ulama mengatakan keluar dari masjid ketika itikaf itu ada tiga macam. Yang pertama keluar memang eh, untuk perkara-perkara yang mengharuskan dia keluar. Seperti untuk buang air besar, buang air kecil, berwudu, mandi, atau mungkin makan, minum, dan yang lainnya harus keluar. Ya tidak apa-apa. Memang ini nggak mungkin dilakukan di masjid. Itu yang pertama. <clears throat> yang kedua, keluar untuk perkara-perkara ketaatan. Seperti menjenguk orang sakit atau ngubur orang mati, ngantarkan jenazah. Nah, ini juga diperbolehkan dengan catatan kalau dia meniatkan ketika uh, sebelum itikaf. Jadi dia niat ya, saya itikaf 10 hari, saya niat. Tapi dengan syarat saya nanti kalau ada orang sakit, saya akan menjenguknya kalau ada orang mati, saya nanti akan menguburkan jenazahnya. Nah, itu tidak apa-apa. Kalau dia sudah mensyaratkan semenjak awal iktikafnya, disyaratkan dari awal. Kalau nggak disyaratkan ya nggak boleh. Nah, nggak nah, disyaratkan nggak boleh, jadi disyaratkan dulu kalau memang ada keperluan seperti itu. Yang ketiga, keluar dari masjid untuk perkara-perkara yang bertentangan dengan iktikaf. Seperti untuk jual beli, ya, jual beli, keluar untuk jual beli berdagang, Itikafnya batal. Itikaf yang dia niatkan 10 hari itu batal. Tapi dia nggak dosa, cuma batal aja itikafnya. Atau misalnya dia di masjid kangen sama istrinya, dia pulang berjumbu dengan istrinya, hubungan suami istri, ya itu itikafnya batal. Yang diniatkan 10 hari itu batal. Kalau memang niatnya sekali lagi 10 hari di masjid. Atau sekarang ini ada juga orang tidak keluar dari masjid tapi jual beli. Bagaimana caranya? Itu bawa handphone. Jadi itikaf handphonenya dibawa, telepon-teleponan atau SMS ya, wiritan terus. Wiritannya itu nulis SMS. Wiritan terus itu nulis SMS. Nah itu itikafnya batal. Karena walaupun dia tidak keluar dari masjid, hukumnya sama dengan orang keluar dari masjid. Intinya kan bukan keluarnya, intinya itu kan e, perbuatan-perbuatan yang dia lakukan itu menafikan iktikaf, bertentangan dengan iktikaf. Jadi kalau memang niat iktikaf, ya HP-nya itu dimatikan saja. Benar-benar total untuk Allah Subhanahu wa taala. Karena sekarang tipu daya setan itu banyak ya mungkin karena kita capek beribadah lalu setan menggoda kita untuk oh, mainan HP, mainan HP, mainan game, mainan SMS dan yang lain-lainnya yang tidak ada perlunya, nggak ada perlunya ya. Kalau ada perlu tentu saja tidak apa-apa. Ya, itulah beberapa hal tentang Lailatul Qadar, tentang itikaf. Mudah-mudahan jelas. Dan insya Allah di Masjid An-Nurin tidak ada itikaf. Iktikaf yang 10 hari total itu untuk orang laki-laki saja, untuk ikhwan saja. Dan juga sudah dibuka pendaftarannya, silakan kalau ada yang mau daftar. Untuk kaum wanita, untuk akhwat, untuk perempuan itu juga ada itikaf. Tapi uh, malam saja, mulai dari sebelum maghrib sampai pagi hari waktu duha. Itu kalau perempuan ya mau nginep di masjid juga boleh, nggak apa-apa. Di lantai dua itu juga ada, silakan di sana aman, nggak ada orang laki-laki. Ya seperti itu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk melakukan amal-amal soleh dan mudah-mudahan pula Allah Subhanahu wa taala menerima semua amal ibadah kita, menjadikan kita istiqomah, benar-benar hati kita tertata rapi menuju Allah dan mudah-mudahan setelah Ramadan nanti kita semakin menyadari apa arti kehidupan ini. Insyaallah Allahumma amin. Dan SMS-nya saya kira sudah cukup, oh, cukup banyak di layar kami. Mohon untuk tidak dikirim lagi uh, supaya nanti bisa terjawab semuanya yang ada ini mudah-mudahan. Mungkin itu dulu. Mudah-mudahan bermanfaat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Demikian tadi para pendengar setia Radio Islamia kajian tentang Lailatul Qadar dan juga etikaf telah disampaikan oleh Ustaz Abdullah Salat Romi dan kami himbau untuk tidak mengirimkan SMS lagi ke SMS center kami karena pertanyaan sudah cukup banyak dan insya Allah kita akan mencoba menjawabnya satu persatu bagi SMS yang sudah masuk yang pertama kali dan juga sesuai dengan materi. Ya. Ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat salat romi yang dimuliakan Allah. Semoga sehat-sehat selalu dakwah dan dakwah. Ustadz Medan dakwah penuh halangan dan eh, penuh tantangan dan mengasyikkan bagaimana menyikapi jamaah atau umat yang indikasinya ngajak debat atau ngetes atau semacamnya, termasuk kisah Isra Miraj dan lain-lain. Bapak Lestari di Singosari. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amin atas doa-doanya. Bapak Lestari, terima kasih atas semangatnya. Tapi untuk saat ini mohon maaf kami tidak bisa menjawab SMS Anda <clears throat> karena di luar materi ya. Ini sudah banyak pertanyaan yang uh, sesuai dengan materi. Insya Allah kita dahulukan mereka dan insya Allah nanti kalau kita ketemu kita ngobrol-ngobrol panjang nanti insya Allah. Ya, bentar ya kita pilih yang masuknya lebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadzullah yang saya rindukan karena Allah. Ustadz, kalau orang yang tidak sholat apakah kafir? Dan bagaimana dengan orang yang meninggalkan sholat uh, saat uh, satu sampai dengan dua waktu? Apakah itu juga termasuk kafir? Mohon penjelasan Ustadz. Terima kasih dari Mas Rudi yang ada di Bareng. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, amin Mas Rudi ya. Amin insyaallah Mudah-mudahan kebaikan doa Anda juga terlimpahkan kepada Anda. Kami semua juga merindukan Anda dan semua pendengar setia. Jadi memang benar dalil-dalilnya banyak ya. Orang nggak sholat itu kafir. Uh, apakah satu sholat ataukah dua sholat atau, ataukah banyak sholat itu perbedaan pendapat. Dan semuanya punya dalil. Yang mengatakan satu sholat ya kafir itu juga punya dalil, punya dasar ya. Di dalam Sahih Bukhari, manfaatathu sholatul asri fakat habitu amalu orang yang uh, meninggalkan sholat asar maka amal-amalnya itu hapus. Dan masing-masing punya alasan. Yang penting pokoknya jangan sampai meninggalkan sholat lah. Sholat sholat sholatlah, dan sholat sholatlah. Dan insya Allah Mas Rudi ini uh, semangat untuk sholat insya Allah. Istiqomah untuk sholat insya Allah. Sampai berjumpa dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin. Ya. Ini masih dari Mas Rudi yang di Maring sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz yang saya cintai, kagumi dan juga dirindukan karena Allah. Tolong dibacakan lagi doa bertemu dengan Lailatul Qadar dengan pelan-pelan. Mau saya catat. Terima kasih Ustadz. Maka Allah selalu memberikan kesehatan pada Anda. Amin. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin atas doa-doanya. Eh, kebaikan-kebaikan doa Anda juga terlimpahkan kepada Anda semuanya. Eh, doanya itu berbunyi Allahumma. Kalau mau dicatat ya, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa tuhibbul afwa fa'fu anni ya Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, sesungguhnya engkau adalah maha pemaaf, engkau suka memaafkan, maafkan hamba ya Allah. Ya, Fadol silakan. Assalamualaikum Ustaz yang dirahmati Allah dan to, uh, tolong Ustaz jelaskan jad, jadwal itikaf di Masjid An-Nur. Soalnya insya Allah saya mau itikaf di sana. Wassalamualaikum. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin atas doa-doanya. Semoga rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala terlimpahkan kepada Anda dan kepada semuanya. Jadi jadwal itikafnya ya dimulai itu, dimulai tanggal 20 sore ya masuknya. Ya terus 10 hari sampai sampai akhir Ramadan. Itu itu untuk ikhwan ya 50 10 eh, hari penuh. Kalau untuk akhwat, kaum wanita, ibu-ibu, kaum perempuan, itu malam. Mulai dari maghrib sudah bisa, atau sebelum maghrib, atau mulai pak Isya juga boleh. Atau mulai sholat malam jam satu itu boleh sampai pagi, sampai waktu duha. Silahkan, seperti itu. Ya, padahal. Iya. Yeah. Ini sepertinya ada sambungannya ya. kantor-kantor dibaca. Ya. Yeah. Ustadz, eh, bagaimana cara itikaf ibu rumah tangga seperti saya? Karena saya punya anak masih kecil, kalau mau ke masjid terima kasih banyak atas bimbingan. Iya, kalau mau itikaf ibu rumah tangga juga boleh. Kalau punya anak kecil, ya ya anaknya di ya dititipkan, dititipkan siapa yang mau dititipi, dititipkan mertua atau siapa yang mau dititipkan, yang penting pokoknya benar-benar aman, anak itu terjaga. Anda ke masjid. Adapun membawa anak ke masjid ya boleh-boleh saja dengan catatan anak itu tidak mengganggu, tidak mengganggu orang-orang yang ada. Tidak berlari-lari, nggak nangis-nangis, tidak bercakap-cakap dan yang lainnya. Jadi begitu jadi dikondisikan ya. Kalau ada mungkin yang mau dititipi ibu ibu ibu Anda atau mertua Anda atau siapa ya dititipkan. Kalau nggak ada dan terpaksa Anda harus apa namanya mengasuh anak, ya Mungkin Anda di rumah aja tidak apa-apa. Insya Allah Anda juga dapat Lailatul Qadar dari niat Anda itu. Insya Allah. Ya, iya. Pertanyaan selanjutnya, Pak Ustadz yang budiman, bagaimana cara menyadarkan saudara yang tidak pernah sholat tetapi berpuasa? Syukron. Iya, cara menyadarkan ya orang nggak sholat tapi puasa. Ya dia pertama-tama Alhamdulillah dia mau puasa. Mudah-mudahan puasa ini itu menyadarkan dia untuk mau sholat lagi. Yang penting diberi masukan, diajak diskusi, aja dialog tentang sholat, pentingnya sholat, kedudukan sholat dalam Islam, hukum orang meninggalkan sholat. Ajak terus dialog diskusi. Dan juga didoakan, didoakan ya. Kemudian juga dicari sebab kenapa dia tidak sholat, alasannya apa. Mungkin ini mungkin mungkin beliau itu menganggap sholat itu nggak ada artinya upacara ritual yang membosankan, yang tanpa makna, tanpa arti. Karena mungkin belum pernah merasakan nikmatnya sholat. Sholat itu nikmat. Kalau orang sudah merasakan nikmatnya sholat, dia akan ketagihan sholat, akan senang sholat. Jadi begitu ya. Jadi diberi masukan aja, diberi nasihat, didekati, diajak ngobrol, didoakan. Ya insya Allah mudah-mudahan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dibuka pintu hatinya untuk mau sholat lagi. Allahumma amin. Iya. Pertanyaan selanjutnya, Assalamualaikum. Ustaz yang dihormati Allah, apa boleh sholat malam dilakukan dua kali setelah sholat isya dan tengah malam dengan berjamaah? Mohon penjawabannya, syukron dari Ibu Hasma di Batu. Ibu atau Bapak itu? Eh, Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin atas doanya. Eh, semoga Allah Subhanahu wa taala mencurahkan rahmat kasih sayangnya kepada Anda dan kepada semuanya. Jadi boleh ya sholat malam dua kali berjamaah itu khusus Ramadan itu boleh. Khusus Ramadan boleh ya. Setelah Isya sholat raweh boleh. Lalu malam sholat lagi nanti boleh, tidak apa-apa. Yang penting tidak boleh dua kali wetir dalam satu malam. La witroni filaila. Tidak boleh dua kali wetir dalam satu malam. Eh, karena itu di Masjid An-Nur nanti kalau sudah eh, seperti apa, apa 10 hari terakhir itu nanti eh, setelah setelah Isya itu nggak ada wetirnya setelah Isya cuma sholat terawih saja 8 rokaat Nah, nanti witirnya malam jam 1 11 rokaat Begitu. Bagaimana kalau orang sudah terlanjur witir di masjid lain mungkin dia sudah kadung witir di sana, ikut witir di sana. Nah, maka nanti di Masjid Andur itu setelah imamnya salam, setelah imamnya salam ya, jangan ikut salam, tambah satu rokaat Ya, begitu. Itu supaya kita mendapat fadilah sholat bersama imam sampai selesai, sampai selesai dapat fadilah sholat semalam suntuk. Begitu. <clears throat> ya mudah-mudahan jelas, mudah-mudahan bisa dipahami dengan mudah. Ini setahu saya Hasma ini namanya eh, anak laki-laki, itu anak SMA, SMA Negeri Batu. Mudah-mudahan istiqomah ya, SMA mudah-mudahan istiqomah insya Allah. Iya. Assalamualaikum Ustaz yang dicintai dan disayangi Allah Apa maksudnya ahli sunnah wal jamaah itu? Sebab kebanyakan golongan menganggap mereka berhal, berhaluan ahli-ahli sunnah wal jamaah. Terus saya sebaiknya ikut yang mana? Mohon penjelasannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin atas doa-doanya. Anda dicintai dan disayangi oleh Allah. Anda dan semuanya. Allahumma amin. Pertanyaan Anda ini amat sangat bagus. Tapi waktunya nggak tepat. Insya Allah di lain kali aja akan dijawab ya pertanyaannya. Tonton. Iya. Yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz yang selalu mendapat rahmat Allah. Bagaimana ciri ciri orang yang mendapatkan Lailatul Qadar? Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin atas doanya. Semoga rahmat Allah menyertai Anda dan semuanya. Cirinya, ciri orang dapat Lailatul Qadar itu tadi telah disebutkan. Cirinya setelah Idul Fitri dia menjadi orang tambah baik, tambah baik. Hubungannya dengan Allah baik, dengan manusia baik ya. Dia uh, Eh, suka berbuat taat, dia tidak suka berbuat maksiat itu tandanya. Tanda yang bisa dirasakan. Sama dengan orang yang mendapatkan yang mendapatkan haji mabrur, tandanya gitu, sepulang dari haji dia tambah baik. Itu tandanya ya. Dan insya Allah Anda termasuk salah seorang yang mendapatkannya. Insya Allah Anda dan kita semuanya. Allahumma amin. Fadol. Ya. Assalamualaikum Ustaz, apa pengertian iktikaf? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iktikaf itu adalah uh, al-iqamah 'ala syai' ya, yaitu berdiam diri di atas sesuatu. Maksudnya itu adalah berdiam diri di masjid. Berdiam diri di masjid untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk ya tadi telah dijelaskan ya, membaca Quran dan yang lainnya untuk mendapatkan Lailatul Qadar, untuk memikirkan bagaimana kita bisa meraih ridhonya Allah menghindar dari murkanya Allah dan yang lainnya. Jadi pada intinya itikaf itu adalah berdiam diri di masjid untuk beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Ya, Fadhol silakan. Ya. Assalamualaikum Ustadz, semoga Allah selalu merahmati Anda. Ustadz, saya seorang pelajar dan sekarang anak kelas 3 mau ujian semester. Anak mungkin belum bisa untuk mengikuti itikaf di masjid, tapi anak ingin sekali mendapatkan malam Lailatul Qadar. Menurut Ustadz, apakah adakah cara untuk mendapatkannya di rumah. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin atas doa-doanya. Semoga rahmat kasih sayang Allah meliputi Anda dan semuanya. Jadi beliau ini pelajar ya, kelas 3 mau ujian semester, Tidak eh, uh, bisa itikaf di masjid. Bagaimana kalau di rumah? Apakah bisa dapat lewat konter? Oh bisa, jangan khawatir, jangan khawatir bisa. Di mana-mana Anda bisa. Yang penting pokoknya Anda perbaiki hati Anda dan Anda perbaiki amal perbuatan Anda dapat. Cuman memang yang sunnah itu di masjid yang sunnah. Bukan berarti kalau di rumah nggak dapat, dapat. Hatta para wanita yang datang bulan haid, ya jangan khawatir Anda dapat lewat koder. Yang penting pokoknya Anda itu anda yang penting itu membersihkan hati dari segala macam kotorannya, dari kotoran-kotoran hati ya dari ria, dari ujub, dari sum'a, eh, dari syirik, dari bid'ah. Kemudian juga dari takabur, dari hasad, dari semuanya bersihkan hati. Bersihkan hati, Anda punya niat-niat yang baik, punya rencana-rencana ke depan yang baik, seperti itu. Kemudian juga beramal, beramal badannya ya sholat, yang ngaji dan yang lainnya. Di mana-mana Anda dapat. Di rumah, di masjid, di mana-mana Anda dapat. Yang penting amalnya dilakukan seperti itu dan tentu yang afdol adalah di masjid. Yang afdol itu di masjid, itu yang sunnah. Kenapa? Karena memang masjid itu tempat yang dikhususkan untuk beribadah. Istilahnya itu ada unsur pengkondisian. Ya, berbeda antara orang berbuat tanpa dikondisikan dengan orang yang berbuat dengan pengkondisian dulu. Nah, yang dikondisikan lebih lebih mengena, lebih khusyuk, lebih mantap seperti itu. Ya, insya Allah mudah-mudahan Anda lulus ujiannya Mudah-mudahan sukses di dunia dan di akhirat. Allahumma amin. Fadol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat yang dirahmati Allah. Saat itikaf biasanya di masjid-masjid dilakukan sholat lain atau tahajud berjamaah. Apakah sholat tahajud seperti ini atau berjamaah ada dalilnya dari Rasulullah Alaihi Wasallam. Saya ingin sekali melakukan itikaf, mohon doanya agar diberi keistiqomahan. Syukron dari Abu Abdullah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin atas doanya. Semoga rahmat kasih sayang Allah terlimpahkan kepada Anda dan kepada semuanya. Itu ada dalilnya ya. Itu dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama beberapa hari lalu ditinggalkan karena beliau khawatir diwajibkan oleh Allah. Kemudian dihidupkan lagi oleh sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu taala dan disetujui oleh semua sahabat. Jadi khusus Ramadan itu boleh ya. Di malam di di malam hari sholat jamaah, ba'da Sebelum tidur boleh, setelah tidur boleh, semuanya boleh. Di awal malam boleh, di tengah malam boleh, di akhir malam boleh, semuanya boleh. Selama Ramadan itu sunnah, sunnah. Adapun di luar Ramadan nggak ada sunnahnya. Salat uh, salat sunnah berjamaah itu nggak ada sunnahnya kecuali sekali-kali dan itu pun spontanitas tanpa dikoordinir. Ya, mudah-mudahan bermanfaat insyaallah. Allahumma amin. Ya, sebentar ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz yang dirahmati Allah. Saya mau tanya, waktu Lailatul Qadar itu apa bersama dengan negara-negara lain? Mengingat jamnya berbeda atau terpaut 3 atau sampai jam, 4 eh, jam, afwan. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin atas doanya. Semoga rahmat kasih sayang Allah terlimpahkan kepada Anda dan kepada semuanya. Tadi telah dijelaskan ya, Eh, walaupun terpaut 3 jam, 4 jam, 12 jam. Kayak gitu. kita dengan Amerika itu 12 jam. Kalau kita jam 12 malam, mereka jam 12 siang. Jangan khawatir. Nggak usah dipikirkan itu. Nggak usah dipikirkan. Sama dengan Allah subhanahu wa ta'ala turun ke langit dunia tiap malam. Ketika tersisa seperti sepertiga malam terakhir. Nah, itu gimana? Di Indonesia kan malam, di sana kan siang. Bagaimana apakah Allah turun terus? Bagaimana macam-macam? Gak usah dibahas gitu-gitu. Yang penting itu adalah Ketika 10 hari terakhir Ramadan, perbanyaklah ibadah. Ibadah hati, ibadah badan, ibadah semuanya diperbanyak. Anda dapat. Anda dapat. Anda mau tinggal di mana saja dapat. Mau di Mekah dapat, di Madinah dapat. Mau di Indonesia dapat, mau di Amerika dapat. Di mana-mana Anda dapat. Begitu. Jadi ringan saja. Karena kita nggak usah pakai akal-akalan ya. Kadang akal kita nggak mampu mencerna. Sempat ada seseorang, seorang ustadz yang ditanya, Ustadz, oh bagaimana kita eh, Lailatul Qadar kan beda dengan Amerika, kita kan malam di sana kan siang. Lalu terpancing beliau mengatakan, oh kalau begitu Lailatul Qadar itu nggak mesti malam hari, bisa jadi siang hari. Nah, ini gimana siang hari? Namanya saja Lailatul Qadar, Lailah itu malam, malam. Jadi begitu. Jadi nggak usah diakal-akal ya. Yang penting pokoknya 10 hari terakhir Ramadan itu diperbanyak ibadahnya. Intinya itu saja. Jangan sampai kita ribut, ribut ya Eh, kalau di Amerika bagaimana, Indonesia bagaimana, di Mekah bagaimana. Ternyata malam hari tidur, nggak sholat. Ya, itu keliru besar. Jadi begitu. Insya Allah mudah-mudahan Anda dan kita semua termasuk yang mendapatkannya. Allahumma amin. Amin. Pertanyaan selanjutnya, Assalamualaikum Ustadz, Ana seorang pekerja bangunan. Kemarin Ana nggak puasa sehari karena nggak kuat. Bagaimana hukum dan cara menggantinya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Anda ini Masya Allah. Anda Masya Allah. Allah mencintai Anda. Allah meridai Anda. Allah mencurahkan kasih sayangnya kepada Anda. Anda pekerja bangunan tapi Anda puasa. Masya Allah. Masya Allah. Mudah-mudahan Anda istiqomah. Mudah-mudahan Anda istiqomah. Kalau kemarin Anda tidak kuat. Ya tidak apa-apa. Kemarin tidak puasa. Oleh Allah, oleh Allah dimaafkan. Tapi diganti, dikodok. Dikodok pada hari yang lain ya. Dan insya Allah hari ini Anda puasa dan besok juga puasa. Jadi kalau kuat harus puasa. Kalau benar-benar tidak -benar kuat, ya sudah tidak kuat, benar-benar tidak -benar kuat, maka tidak puasa tidak apa-apa. Tapi dikodok, diganti pada hari yang lain. Dan itu para ulama menjelaskan seperti orang yang kerja di tambang, pertambangan yang sangat berat, ya nggak kuat puasa. Ya nggak apa-apa, nggak puasa, tapi dikodok, diganti pada hari yang lain. Tapi saya salut kepada Anda, Anda Masya Allah luar biasa karena banyak orang-orang pekerja bangunan itu nggak puasa, tapi Anda puasa, Masya Allah. Anda mudah-mudahan istiqomah sampai berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Ini pertanyaan dari siapa ini? Udah sama kayaknya saya jawab. Pandol? Sudah sudah belum ini? Sudah. Sudah terjawab ya? Iya. Ya. Dari Ahmad DM, siapa Ahmad DM ini? Enggak tahu. Ya, Assalamualaikum Ustadz yang dirahmati Allah dan semoga selalu sehat. Saya seorang ibu dan ingin ikut iktikaf dan selamat malam. Bagaimana niatnya dan surat yang dibaca apa? Wiridnya apa saja dan bolehkah dilakukan di rumah? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin atas doa-doanya. Semoga doa Anda dikabulkan oleh Allah dan Anda juga mendapatkan kebaikan doa Anda dan semua pendengar setia Radio Dakwah Islamiyah kalau namanya iktikaf itu di masjid ibu. Tapi kalau ibu misalnya nggak bisa di masjid di rumah, ya nggak apa-apa ibadah di rumah. Tapi namanya bukan iktikaf. Karena iktikaf itu harus di masjid ya. Wa antum akifuna fil masajid di masjid ya. Uh, ya niatnya niat iktikaf, niat dalam hati iktikaf. Iktikaf itu uh, berdiam diri kalau di masjid ya, beribadah kepada Allah. Surat yang dibaca apa? Suratnya bebas. Kalau ibu mau sholat, baca surat apa aja bebas. Kalau ibu mau sholat yang panjang, Ya sambil baca Quran tidak apa-apa, baca Quran boleh tidak apa-apa. Wiridnya apa saja, wiridnya apa saja boleh silakan. Cuman kalau selesai sholat witir itu jangan lupa baca Subhanal Malikil Kudus, Subhanal Malikil Kudus, Subhanal Malikil Kudus, Rabbil Malaikati Warruh. Ah, itu ya tiga kali lalu terakhirnya tambahi Rabbil Malaikati Warruh. Ya. Subhanal Malikil Kudus, Maha Suci, Yang Maha Raja, Yang Maha Kudus, Maha Suci juga. Rabbil Malaikati Waruh, Tuhannya para malaikat, dan Tuhannya Ruh, yaitu Malaikat Jibril. Begitu. Kemudian jangan lupa baca doa tadi. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu Ya Allah, engkau adalah maha pemaaf. Engkau suka memaafkan, ya Allah. Maafkan hamba. Minta maaf. Insya Allah ibu dimaafkan oleh Allah urusan ibu lancar dan ibu mendapatkan keluarga sakinah mawadah warahmah <coughs> insyaallah ya Allahumma amin Pertanyaan selanjutnya, Assalamualaikum Ustaz Barakallahu Fik. Ada dua pertanyaan ini. Yang pertama, bagaimana cara mempertebal keimanan? Dan yang kedua, bila ibadah wajib belum bisa dilakukan dengan sempurna, tapi kita melakukan ibadah sunnah, apakah ibadah sunnah tersebut tidak bernilai? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wafik barakallah. Oh, cara mempertebal keimanan itu banyak ya. Di antaranya dengan membaca Al-Quran, dengan tadabur, kumpul dengan orang soleh, menghadiri pengajian, bangun malam, sholat malam, banyak berzikir, eh, berpuasa, dan yang lain-lainnya. Merenung, bertafakur, merenungkan arti kehidupan, kehidupan setelah mati, dan seterusnya. Banyak sekali. Kemudian bagaimana kalau orang ibadah sunnahnya belum sempurna, ibadah wajibnya belum sempurna, tapi ibadah sunnah. Ini pertanyaan Anda ini umum sekali, umum sekali ya. Yang jelas kalau dia sudah menyelesaikan yang wajib, itu dianjurkan yang sunnah. Dengan harapan yang sunnah itu nanti untuk menutupi kekurangan yang wajib, nutupi, seperti itu. Tapi pertanyaan Anda ini umum sekali, saya lebih suka kalau ada contohnya. Maksudnya Anda itu apa? Seperti apa contohnya? Begitu. Ya, bentar ya. Fadol. Iya. Ya Allah rahimahullah. Kitab atau buku apa yang menjadi panduan atau pedoman yang dipakai tentang wanita, haid dan istihadah dan bagaimana hukum puasa orang-orang istihadah. Ya wa, wa iya rahimakallah. Jadi buku yang baik itu ya banyak ya, tapi ada satu buku yang singkat, praktis, padat dan sistematis yaitu buku yang berjudul Risalah Fiddima at-Tabi'iyah yang telah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia dengan judul Darah Kebiasaan Wanita. Darah Kebiasaan Wanita. Dan Anda bisa mendapatkan secara gratis di website saya hatibening.com. Buka saja di sana artikel tentang ibadah. Di sana nanti ada itu lengkap ya, darah kebiasaan wanita. Kemudian wanita istihadah wajib puasa karena darah istihadah itu darah penyakit ya, bukan haid, bukan nifas, itu darah penyakit. Silakan Anda baca buku itu, insya Allah jelas sekali dan hukumnya menjadi tampak oleh Anda tidak samar-samar lagi. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah kalau sudah sholat witir bolehkah banyak-banyak sholat lagi dua rakaat dua rakaat tanpa witir saat saat Lailatul Qadar? Syukron. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi orang walaupun sudah sholat witir ya masih boleh dia sholat tapi genap dua dua dua boleh. Imam uh, uh, Rasulullah SAW setelah sholat witir itu sholat lagi dua rakaat sambil duduk sebagaimana di Sahih Muslim yang mana Al Imam Al Imam Nawawi di dalam syarah Muslim memberikan komentar kata beliau wafihi jawazut tanaful ba'dal witri di antara kandungan hadis itu boleh sholat uh, boleh sholat nafilah sholat sunnah setelah sholat witir jadi tidak apa-apa boleh silakan Pertanyaan selanjutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, mohon dijelaskan apakah dalam malam ganjil kita harus sholat sepanjang malam tanpa tidur? Bagaimana kalau saya sedang uzur, apa yang harus saya lakukan? Terima kasih. Wassalamualaikum. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi bukan berarti tanpa tidur ya, jangan berlebih-lebihan. Nanti sakit nanti. Biasanya orang kalau forsir nanti jenuh, jenuh bosan nanti ya tidur aja. Jadi gini paling enak ya, diatur waktunya. Setelah sholat raweh pulang ke rumah, cepat-cepat tidur. Jam 9 tidur atau setengah 10 tidur. Jam 12 bangun ya, atau setengah 1. Jam 1 dimulai sholatnya. Begitu. Jadi jangan sampai nggak tidur, nanti Anda sakit. Ya, nanti ketika sholat malam itu nggak khusyuk, ngantuk. Atau bisa bisa apa? Bisa kena eh, darah rendah nanti, darah rendah, tekanan darah rendah. Karena kurang tidur. Adapun kalau orang yang udur, mungkin yang Anda maksud ini datang bulan ya haid, ya Anda banyak berzikir, banyak berzikir kepada Allah. Bagi yang mengatakan boleh yang baca Quran, yang baca Quran. Bagi yang mengatakan nggak boleh baca Quran, ya zikir kepada Allah, perbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu istighfar. Yang penting juga amalan hati. Hatinya dibersihkan dari semua kotoran-kotoran hati itu. Iya. Ya, insyaallah. Fadal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Kiai yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala Saya memutuskan ibadah sholat dan ibadah-ibadah yang lainnya di rumah saja Sebab di musola imamnya cepat sekali Bagaimanakah solusi untuk meningkatkan iman bagi wanita? Syukron, wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin atas doa-doanya. Semoga kebaikan doa Anda juga terlimpahkan kepada Anda semuanya. Jadi tidak apa-apa ya, kalau memang di musolanya cepat sholatnya, apalagi Anda seorang wanita, sholat di rumah tidak apa-apa, ibadah di rumah tidak apa-apa. E, meningkatkan iman ya macam-macam ya, tadi telah disebutkan secara cepat, secara ringkas, e, membaca Quran dengan tadabur. Baca Quran dengan dengan dihayati maknanya itu apa, tafsirnya. Kemudian juga kumpul orang soleh, menghadiri majelis taklim yang banyak berzikir Eh, kemudian juga menjenguk orang sakit ke rumah sakit, merenung ya Allah, mereka sakit tadi beri sehat, alhamdulillah. Eh, datang ke tempatnya anak yatim ya, dilustus kepalanya, diusap kepala anak yatim itu melembutkan hati. Ke kuburan, ziarah kubur, bagi yang mengatakan perempuan boleh ziarah kubur. Merenung ini adalah uh, perjalanan saya nanti ke sini. Ini ini adalah tempat saya nanti setelah mati di kuburan sini. Seperti itu dan macam-macam amal yang lainnya itu diantaranya. Mudah-mudahan bermanfaat. Semoga Allah mempertebal iman Anda dan iman kita semuanya. Allahumma amin. Ya, Pertanyaan selanjutnya. Ini sebentar, ya, ini sebenarnya sudah ya. Pengulangan. Oh, iya. Ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Abdullah. Ustaz Hadromi yang sabar. Bagaimana cara memotivasi suami agar suami mau ikut iktikaf 10 hari yang afdal? Jazakallah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Semoga Allah menjadikan Anda dan kita semuanya sabar. Allahumma amin. Ya dimotivasi lah, diberitahu suaminya. Ini kesempatan untuk menata hati. Supaya ke depan nanti hidup kita ini lebih lebih jelas, lebih terarah. Rumah tangga kita mau dibawa kemana. Ini kesempatan kita merenung, 10 hari merenung hidup ini untuk apa ya kita juga merenung bagaimana untuk mendidik anak-anak ke depan nanti ya begitu itu dalam kaitan dengan rumah tangga kemudian juga ini juga persiapan kita setelah mati nanti kita latihan di kuburan ya, dimotivasi lah fadilahnya Lailatul Qadar dan yang lainnya dan doakan ya seperti itu kalau ibu nggak cukup uh, memberi motivasinya ya mungkin bisa minta bantuan orang lain untuk memotivasi suaminya dan didoakan setelah maksimal diupayakan, hasilnya diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebentar ya. Ya, saya kira mungkin itu aja ya cukup ya. Iya. Jadi bagi yang lainnya, yang lainnya yang belum dijawab, mohon maaf. Ada pertanyaan yang pengulangan yang sudah terjawab tadi. Dan insya Allah bisa ditanyakan pada lain kali. Marilah kita tutup dengan berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hari ini adalah hari Jumat dan doa pada hari Jumat ini adalah mustajab pada sore hari dan semoga Allah mendengarkan doa-doa kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallim tasliman katsira. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, puja dan puji kami panjatkan hanya kepadamu. Curahkan salawat dan salamu kepada Nabi Muhammad dan keluarga Nabi Muhammad. Ya Rob kami, sungguh kami telah menganiaya diri kami. Jika engkau tidak mengampuni dan menyayangi kami, tentulah kami termasuk orang-orang yang merugi. Ya Allah, engkau mendengar ucapan kami. Engkau melihat tempat kami. Engkau mengetahui rahasia kami dan segala yang kami tampakkan. Tidak ada satupun yang tersembunyi atasmu dari kami, dari urusan kami. Ya Allah, kami miskin papa. Kami membutuhkan pertolonganmu. Kami membutuhkan perlindunganmu. Ya Allah, kami penuh dengan ketakutan. Kami penuh dengan kekhawatiran. Ya Allah, kami mengakui dosa-dosa kami di hadapanmu, Ya Allah. Dosa-dosa kami telah banyak. Dosa-dosa kami telah memenuhi bumi, telah mencapai awan yang ada di langit, telah menggunung, Dosa-dosa kami telah mencapai pasir-pasir yang ada di lautan. Ya Allah, kami mohon kepadamu ya Allah. Kami meminta kepadamu seperti permintaan orang miskin. Kami memohon kepadamu seperti permohonan orang yang penuh dosa lagi hina. Ya Allah, kami berdoa kepadamu dengan doa orang yang takut, orang yang buta, orang yang telah menyerahkan segala-galanya kepadamu ya Allah yang telah menghinakan dirinya dan semuanya di hadapanmu ya Allah. Wahai Allah, hamba mohon, kami semua mohon dengan keperkasaanmu dan kehinaan kami, agar engkau mencurahkan kasih sayangmu kepada kami. Kami mohon dengan kekuatanmu dan kelemahan kami, dengan kekayaanmu dan kemiskinan kami. Ya Allah, Berilah kami ampunanmu ya Allah. Berilah kami ampunanmu ya Allah. Wahai Allah, hamba-hambamu selain kami sangat banyak. Tapi ya Allah, kami tidak mempunyai Tuhan selain Engkau. Tidak ada tempat berlindung. Tidak ada tempat memohon pertolongan. Kecuali kepadamu ya Allah. Wahai Tuhan, apakah engkau akan membakar tubuh kami yang selalu beribadah kepadamu? Wahai Tuhan, apakah engkau akan membakar wajah kami yang selalu sujud tunduk di hadapanmu? Apakah engkau akan membakar dengan apimu lidah kami, lisan kami yang selalu berzikir menyebut asmamu? Apakah engkau akan membakar hati kami dengan apimu? Hati kami yang selalu mengingatmu, yang penuh dengan cinta kepadamu, penuh dengan takut dan harapan kepadamu. Wahai Tuhan, oh, tiadalah demikian prasangka kami kepadamu. Engkau lebih mulia daripada melakukan itu kepada kami, wahai Tuhan. Engkau maha pengasih, Engkau maha penyayang, Engkau maha pengampun, Engkau maha pemaaf, Engkau penerima taubat, Engkau adalah yang maha penyayang di antara para penyayang. Engkau lebih sayang kepada hamba-hambamu daripada ibu kepada bayinya. Engkau lebih suka menerima taubat-taubat hambamu daripada orang yang kehilangan bekal lalu ketemu bekalnya lagi. Wahai Allah, berikanlah kepada kami kasih sayangmu. Berikanlah kepada kami cintamu. Berikanlah kepada kami ridhamu. Berikanlah kepada kami ampunanmu. Wahai Allah, ampunanmu lebih luas dari dosa-dosa kami. Rahmat kasih sayangmu lebih kami harapkan dari amal perbuatan kami. Oh Allah, kami mohon kepadamu cintamu. Cinta siapa saja yang mencintaimu. Cinta apa saja yang mendekatkan kami kepada cintamu. Wahai Allah, hidupkanlah kami dalam cintamu. Matikanlah kami dalam cintamu. Bangkitkanlah kami dalam cintamu. Jadikanlah seluruh aktivitas kami semuanya untuk meraih cintamu dan ridhamu. Oh Tuhan, ampunilah kami hamba-hambamu yang tidak memiliki apa-apa selain air mata. Senjata kami hanya doa dan air mata. Wahai Allah, engkau maha cepat ridhamu. Engkau suka mengampuni hamba-hambamu. Ya Allah, jangan kau hukum kami apabila kami lupa atau kami salah. Jangan kau bebankan kepada kami beban-beban yang berat yang kami tidak mampu memikulnya, Ya Allah. Oh Tuhan, Ya Rabbana, Ya Sayyidana, Ya Maulana, Ya Ilahana. يا غاية رغبتنا ملجأ كل هارب ومأوى كل خائف Wahai Tuhan kami, wahai pelindung kami, wahai kekasih hati kami. Wahai tempat berlari orang-orang yang lari menginginkan keamanan. Wahai tempat berteduh orang-orang yang berteduh menginginkan keteduhan. Berikanlah kepada kami keamanan dan kedamaian. Ya Allah, terimalah taubat kami. Bimbinglah kami ke depan, Ya Allah, agar kami semakin baik dan semakin baik. Tanpa bimbinganmu kami tidak ada artinya, Ya Allah. Tanpa bimbinganmu kami tidak ada artinya, Ya Allah. Jangan kau lepaskan kami dari bimbinganmu sekejap mata pun atau kurang dari itu. Jangan, Ya Allah. Jangan kau serahkan kami kepada yang lain selainmu. Jangan kau serahkan kami kepada diri kami sendiri karena kami akan binasa dan tersia-siakan. Ya Allah, jadikanlah kami orang yang mendapat petunjuk dan memberi petunjuk. Jadikanlah kami orang yang mendapat hidayah dan memberi hidayah. Jangan kau jadikan kami orang yang tersesat lagi menyesatkan. Ya Allah, kami mohon kepadamu dan ini adalah permohonan kami kepadamu yang selalu kami mohonkan kepadamu. Dan jangan kau sia-siakan permohonan kami kepadamu kami mohon kepadamu ya Allah, Engkau tutup umur kami dengan husnul khatimah. Engkau lindungi kami daripada su'ul khatimah. Allahumma inna nas'aluka husnul khatimah. Allahumma inna nas'aluka husnul khatimah. Allahumma inna nas'aluka husnul khatimah. Wa na'udhu bika min su'il khatimah. Wa na'udhu bika min su'il khatimah. Wa na'udhu bika min su'il khatimah. Allahumma inna اللهم wal jannah, wa والجنة bika min من wal والنار ya Allah. Kami mohon kepadamu ridhamu dan syurgamu dan kami berlindung kepadamu dari murkamu dan nerakamu. Allahumma rizukna lazzatan nadhar ila wajhikal karim. Warzukna ridhaka alladhi la tashadu ba'dahu abada. Ya Allah berilah kami berilah kami rizki berupa memandang wajahmu yang maha mulia di syurga nanti. Berilah kami rizki berupa ridhamu ya Allah. Dan kau tidak akan murka lagi kepada kami setelah itu selama-lamanya. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا Ya Allah, Engkau adalah maha pemaaf. Engkau suka memaafkan, maafkan kami. Engkau maha pemaaf, maha mulia, maha dermawan. Engkau suka memaafkan, maafkan kami, Ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah. Wa fil akhirati hasanah. Wa kina adaban nar. Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, tunaikan hajat kami, Ya Allah. Permudahlah semua urusan kami, Ya Allah. Yang kau ridai dan kau cintai. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma amin. Subhanakallahumma bihamdika. Asyadu an la ilaha ilan tastaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.